Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa mayutlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.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 setia radio muslim dimanapun anda berada Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbuna yang sampai dengan saat ini dan tak pernah berhenti terus-menerus memberikan kepada kita berbagai macam uh, eh, kenikmatan-kenikmatannya memberikan taufik hidayah serta maunahnya kepada kita semuanya sehingga alhamdulillah kita masih bisa menjalankan berbagai macam tugas-tugas kehidupan kita. Satu di antaranya adalah untuk mencari ilmu agama. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala eh, kita saling memberikan nasihat kepada kita semuanya dalam masalah agama yang mudah-mudahan dengannya kita akan menjadi lebih baik di esok hari. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala zat yang telah mengutamakan ya telah mengutamakan sebagian waktu dari sebagian waktu yang lain. Ya, semisal ketika Allah Subhanahu wa taala mengutamakan ataupun memuliakan ya dari bulan-bulan yang ada sebanyak empat bulan itu yang disebut dengan Ashurul Khurum. Ya, dari 12 bulan yang ada maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan empat bulan di antaranya yaitu Ashurul Khurum. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Taubah ayat yang ke-36. Ya inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya adalah 4 bulan haram. Ya, 4 bulan haram. Nah apa saja empat bulan haram itu Maka disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim Dan juga riwayat Al-Bazzar Rasulullah SAW menyebutkan Bahwa bulan haram itu adalah Salah satu mutawaliyatun Tiga diantaranya berurutan Yaitu Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah dan Muharram dan kemudian satu di antaranya terpisah yaitu rojab mudor yang ada di antara uh, al-jumadil ula wa jumadil saniyah dan sya'ban. Ya, di antara dua jumadai dan sya'ban itu adalah bulan rojab. Nah kemudian mahasuci Allah subhanahu wa ta'ala yang juga telah memuliakan mengutamakan beberapa hari di antara hari-hari yang ada pada empat bulan tersebut. Ya, mengutamakan beberapa hari di antara hari-hari yang ada pada bu empat bulan tersebut. Maka dalam hal ini kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wal fajr walayalin ashar. Demi waktu fajar dan demi malam yang jumlahnya 10 ya, demi malam yang jumlahnya sepuluh. Nah, apa itu malam yang sepuluh? Sebagian para mufassir menjelaskan maknanya adalah sepuluh hari yang terakhir di bulan Ramadan. Namun sebagian yang lain ya, seperti Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Zubair dan Mujahid yang mereka-mereka ini adalah pakar-pakar ilmu tafsir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan waraya dan ashar adalah sepuluh hari yang awal di bulan Zulhijjah ya, 10 hari yang awal di bulan Zulhijjah. Nah, sepuluh hari yang awal di bulan Zulhijjah ini juga dijelaskan e, oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ayamun ma'lumat ya ayyamun ma'lumat yaitu beberapa hari yang telah diketahui. Selain di sana ada uh, ayyamun ma'dudat, ya ada ayamun maklumat, ada ayamun makdudat. Nah, ayamun maklumat adalah 10 hari yang awal di bulan Ramad uh, di bulan Zulhijjah dan kemudian ayamun makdudat itu tiga hari yang ada setelah eh, uh, 10 hari yang pertama yaitu tanggal 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah. Ini menurut penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang pada hari-hari itu kita kaum muslimin ya diperintahkan untuk memperbanyak berzikir yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari 10 hari yang telah Allah Subhanahu wa taala utamakan ya 10 ataupun 13 hari yang Allah Subhanahu wa taala utamakan ketimbang hari-hari yang lain di dalam 4 bulan ini ya maka Allah Subhanahu wa taala ya mengistimewakan kembali mengutamakan dan memuliakan di antara hari-hari yang ada di dalam hari ke-10 di mana di antara hari yang 10 ini ada hari yang sangat istimewa yaitu hari ke-10 bulan Zulhijjah. Hari ke-10 bulan Zulhijjah yang disebut dengan Yaumun Nahr, ya yang disebut dengan Yaumun Nahr yaitu hari penyembelihan. Di mana pada hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda A'zamul ayyami 'indallahi yaumun nahr summa yaumul qar Sesungguhnya seagung-agung hari di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yaumun nahr. Kemudian yaumul qar yaitu hari-hari tashrik. Nah, maka ternyata di antara ya di antara uh, hari itu masih Allah Subhanahu wa taala pilih lagi. Ya Allah Akbar. Allah pilih lagi. Yaitu Yaumun Nahr, kemudian Yaumul Qar. Hari penyembelihan dan kemudian Yaumul Qar, yaitu hari Tasyrik. Nah, hari penyembelihan inilah yang kita kenal dengan uh, Aidul Kurban, ya Aidul Kurban ataupun Aidul Adha. Itu hari penyembelihan. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita ya di antara amal yang sangat mulia yang sangat agung yang bisa kita lakukan pada eh, yaumul qar adalah melakukan kurban ya adalah melakukan kurban di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma unfiqatil waraku fi syai'in afdalu min nakhiratin fi yaumi aidin. Tidak ada uang yang dibelanjakan untuk membeli sesuatu yang lebih utama ketimbang uang yang dibelanjakan untuk membeli hewan kurban pada hari nahar. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma amila ibnu adam yauman nahr amalan ahabba ilallahi min hiraqatid dam. Tidak ada satupun amal yang dilakukan oleh manusia pada hari nahr pada hari sembelihan, ya satu amal pun yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang mengalirkan darah. Ya artinya ketimbang menyembelih hewan kurban. Nah ini di antara keutamaan pada yaumun nahar, yaitu menyembelih kurban. Di mana menyembelih kurban ini dilakukan ya setelah seseorang eh, apa namanya melakukan sholat id ya setelah kaum muslimin melakukan sholat id kenapa karena kata Rasulullah seorang yang dia menyembelih kurbannya setelah sholat id sholat id maka sembelihannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun barang siapa yang melakukan sembelihan dan dilakukan sebelum sholat id, maka dia hanya menjadi sembelihan ataupun daging makanan biasa. Ya tidak bernilai sebagai uh, kurban itu takarub untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, pada saat ini kita akan sedikit ya berbicara mengenai amal yang juga sangat utama yang nanti eh, harus kita lakukan pada yaumun munahar yaitu apa? Yaitu salat Idul Adha ya, salat Idul Adha. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Imam Abu Dawud, Imam e, Nasai yang hadisnya adalah hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qadimtu alaikum walakum yaumani tal'abuna bihima fil jahiliyah. Wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yaumun nahr wa yaumul fitri." Aku datang ke tengah-tengah kalian dan kalian memiliki dua hari ya, memiliki dua hari yang kalian jadikan dua hari ataupun di dalam dua hari ini sebagai waktu untuk bermain-main untuk bersenang-senang, untuk berbahagia, untuk berbangga-bangga di masa jahiliyah kalian. Dan sungguh kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan untuk kalian dua hari yang kalian bisa bersenang-senang di uh, dalamnya. Kalian bisa makan-makan di dalamnya. Kalian bisa berbahagia di dalamnya. Apa itu? Ya. Itu hari yang lebih baik <clears throat> kata Rasulullah ketimbang dua hari yang sering kalian jadikan uh, bermain di dalamnya sebelumnya yaitu Yaumul Adha dan Yaumul Fitri yaitu hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. E, sebagian para ulama menjelaskan bahwa dua hari yang digantikan oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Yaumul Adha dan Yaumul Fitri ini adalah ya, Nairus yang pertama Yaumun Nairus dan yang kedua adalah uh, Mahroban, ya, Mahrajan ya hari nah, mahrojan dan nairus. Nah, dua hari ini Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan hari yang lebih utama, yang lebih baik. Dua hari yang kaum muslimin bisa bersenang-senang padanya. Diperintahkan untuk makan-makan padanya. Ya, sehingga pada dua hari ini Allah Subhanahu wa taala menurut pendapat yang paling kuat ya telah mengharamkan kaum muslimin untuk melakukan puasa apapun puasa namanya entah dia puasa nadar, entah dia puasa sunnah, maka tidak diperkenankan untuk dilakukan pada dua hari raya ini. Nah, maka pada dua hari raya ini kita kaum muslimin diperbolehkan, bahkan diperintahkan untuk berbahagia. Meskipun sebagian uh, para ulama memang ada yang tidak bisa berbahagia sepenuhnya. Bahagia di satu sisi namun di sisi yang lain bersedih. Kenapa demikian? Karena khawatir ya khususnya adalah pada Yomul Fitri. Khawatir jangan-jangan amal-amal yang dilakukan pada bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka bersedih pada saat bulan Ramadan kurang bisa mengoptimalkan ya amal soleh di dalamnya. Namun bahwa pada dua hari ini memang kita diperkenankan untuk melakukan uh, kebahagiaan. Ya, kita berbahagia, kita berbangga, ya, kita pun makan-makan, maka diperkenankan. Nah, pada kedua hari itu, khususnya adalah pada hari uh, Idul Adha yang beberapa hari lagi insya Allah akan kita jumpai maka kita kaum muslimin tidak boleh meninggalkannya, ya, tidak boleh meninggalkan sholat idul adha. Dan juga nanti kalau idul fitri tidak boleh meninggalkan sholat idul fitri kecuali orang-orang yang memang sedang memiliki odor yang syar'i. Ya. Semisal sakit yang dengan sakitnya tidak bisa lagi berangkat ke tempat sholat id. Nah, kenapa? Ya kenapa uh, sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha ini dihukumi sebagai sebuah kewajiban? Ya, ada beberapa alasan. Yang pertama karena bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, memerintahkan untuk menunaikan sholat id ini ya mulai uh, sejak tahun 2 Hijriah, ya, maka Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Senantiasa beliau pun melakukannya dan ketika beliau meninggal maka para sahabat dan orang-orang yang setelahnya senantiasa melakukan dan tidak pernah meninggalkan. Ya. Namun kewajiban ini khilaf lagi para ulama. Sebagian mengatakan uh, wajibnya adalah wajib kifai, kifayah dan sebagian lagi mengatakan wajibnya adalah wajib ain. Sebagian ulama yang menyatakan bahwa uh, salat Idul Adha dan juga Idul Fitri itu merupakan kewajiban bahkan wajib ain itu seperti muridnya Syekh Nasiruddin Al Albani rahimahullah taala yaitu Syekh Abdul Adim bin Badawi. Dalam kitab Al-Wajiz beliau, beliau menyatakan bahwa salatul Aidin wajibatun ala ar-rijali wan nisa'i. Bahwa salat Aidin ya dua hari raya itu wajib atas para lelaki dan para perempuan. Kemudian alasan eh, yang kedua adalah didasarkan kepada hadis yang disampaikan oleh Ummu Atiyah. Ya Ummu Atiyah Dan hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di mana beliau mengatakan umirna an nukhrija al-awatiqa wa dawatil khudur. Kami diperintahkan untuk mengeluarkan memerintahkan kepada para perempuan agar mereka keluar menuju ke tempat sholat id. Sampai-sampai pun para perempuan yang sedang memiliki udur, yaitu karena sedang nifas ataupun sedang haid. Dan juga para perempuan yang mereka dipingit ya, para perempuan pingitan. Itu pun pada saat hari raya, maka kata Ummu Atiyah Rasulullah memerintahkan mereka semuanya keluar untuk menuju ke tempat dilaksanakannya sholat id. Ya. Maka yang tidak memiliki halangan maka kemudian melakukan sholat id. Adapun yang memiliki halangan, kemudian mereka ya menyaksikan kebahagiaan dan kebaikan kaum muslimin dan kemudian mendengar, mendengarkan doa-doa mereka. Bahkan dalam sebagian uh, riwayat yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim sebagian para sahabat eh, sahabiah bertanya ya Rasulullah wa Rasulullah ala ihdana ba'sun idza lam yakun laha jilbabun an la takhruja apakah berdosa salah seorang di antara kami manakala mereka tidak memiliki jilbab untuk tidak keluar menuju ke tempat sholat id ya. apakah orang-orang yang tidak memiliki jilbab itu pakaian yang menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan mereka berdosa jika mereka tidak keluar menuju ke tempat sholat id. Fakal maka Rasulullah SAW bersabda, litul bisaha sahibatuha min jilbabiha fal yashhadna al khaira wa da'watal mu'min. Maka hendaklah sahabatnya yang memiliki pakaian lebih agar meminjamkan kepada mereka yang tidak memiliki pakaian agar mereka seluruh kaum mukminat itu bisa menyaksikan kebaikan dan doanya orang-orang yang beriman. Nah maka ini wajud dalalah. Ya, apa namanya bentuk pendalilan sehingga kenapa sholat Aid itu dinilai sebagai sebuah kewajiban. Ya, sebagai sebuah kewajiban. Namun sebagian para ulama sekali lagi bahkan saya seingat saya jumhur ulama mengatakan ya salat itu hukumnya adalah uh, sebagian mereka mengatakan sunnah muakkadah dan sebagian mereka mengatakan uh, wajib namun wajibnya adalah wajib kifayah. Namun wallahu taala alam dengan beberapa dalil yang ada tadi maka saya sendiri lebih cenderung kepada ulama yang berpendapat bahwa salat Aid hukumnya adalah wajib. Ya artinya Manakala kita yang memang tidak memiliki udur, maka kita harus berangkat untuk menunaikan ya salat Id. Nah, sebagian para ulama yang lain menambahkan alasan kenapa salat Id itu menjadi sebuah kewajiban karena salat Id merupakan satu di antara syiar yang agung di antara syiar-syiar keislaman. Ya, merupakan satu di antara syiar yang sangat agung di antara syiar-syiar keislaman. Nah, kemudian dalam rangka untuk memperbaiki ibadah kita berupa salat Idul Adha, maka hendaklah kita kemudian memperhatikan beberapa hal ya, untuk memperhatikan beberapa hal yang eh, sekiranya kita bisa melakukannya supaya apa? Supaya ibadah salat Id yang kita lakukan itu kemudian akan lebih mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mandi. Yang pertama adalah mandi. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala satu ketika beliau ditanya tentang mandi. Ya, tentang mandi. Fakal maka beliau mengatakan ya yaumul jum'ah wa yaumul arafah wa yaumul fitri wa yaumul adha. Di mana sebelum beliau menjawab ini, maka beliau mengatakan eh, iqtasil kulla yaumin in syi'ta. Mandilah setiap hari kalau Anda suka. Maka sahabat yang bertanya tadi mengatakan bukan itu wahai Ali yang saya maksud akan tapi mandi-mandi yang diperintahkan dalam agama. Ya, mandi-mandi yang diperintahkan di dalam agama. Mandi-mandi yang bernilai sebuah ibadah. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib menjawab, ya, mandi-mandi yang bernilai ibadah adalah mandi pada hari Jumat, mandi pada hari Arafah, dan mandi pada Yaumul Fitri, itu Idul Fitri, dan mandi pada uh, Yaumul Idul Adha, yaitu hari Idul Adha. Nah, oleh karenanya kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah ikhwati wa akhwati fillah ya, hendaklah kita kemudian mandi terlebih dahulu sebelum kita pergi menuju ke tempat dilaksanakannya salat Id. Kemudian yang berdu yang kedua yaitu berhias dengan memakai wewangian. Ya, berhias dengan memakai wewangian dan e, juga memakai pakaian yang sangat indah ya, yang dia miliki, memakai pakaian yang indah yang sangat dia cintai. Dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu yaumal 'idi burdata hamra'a. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai pada hari Aid yaitu uh, kain burdah yang berwarna kemerah merahan ya. Namun tentulah merahnya di sini bukan merah uh, darah dan juga di sana merahnya boleh jadi adalah merah yang ada garis-garisnya ataupun ada eh, titik-titik uh, titik -titik warna yang lainnya, bukan merah yang polos. Maka seandainya ya kita memiliki pakaian yang kita rasa sangat kita cintai, sangat kita sukai, dan pakaian itu pun adalah pakaian yang e, mubah, bukan pakaian yang haram kita, kita pakai. Seperti apa pakaian yang haram? Ya seorang lelaki memiliki celana yang melebihi mata kaki, maka itu bukan pakaian yang baik bagi lelaki. Ya, semisal seorang lelaki memiliki, memiliki pakaian yang bagus, yang dia senangi, yang mubah untuk dia pakai, dan kemudian dia pun memakainya pada yaum yaum al-idul adha. Ya, ini hendaklah seseorang tuh memakai pakaian yang indah yang dia sukai. Mungkin dalam rangka untuk takribul faham untuk mendekatkan pemahaman andaikan kita memiliki kepentingan untuk bertemu dengan salah seorang yang seseorang tadi sangat kita hormati, sangat kita segani, maka tentulah kita tidak berani berpakaian sembarangan. Ya. Tidak berani berpakaian sembarangan, pakaian cumpang camping misalnya, pakaian yang bolong-bolong misalnya, tentulah tidak tidak berani. Nah ini kepada sesama makhluk. Maka bagaimana lagi dengan Al-Khaliq, Dat yang telah menciptakan kita dan itu kita lakukan pada satu momentum yang sangat agung. Yang momentum tersebut berada di satu hari yang sangat dicinta oleh Allah, yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang melakukan amal soleh padanya. Maka tentulah kita kemudian memakai pakaian yang sangat kita cintai. Lebih-lebih lagi bahwa pada saat itu kita akan berjumpa dengan banyak orang. Dan satu di antara sunnah sebagaimana yang disampaikan oleh para uh, ulama uh, ketika mereka mengomentari tentang hadis Jibril yang, yang Jibril itu berpakaian sangat putih, rambut yang sangat hitam, ya, berpakaian yang sangat indah. Kenapa demikian? Karena Jibril ketika itu menghadiri masjidnya Rasulullah SAW. Sehingga sebagian para ulama mensunahkan tatkala kita hendak bertemu dengan banyak orang, maka hendaklah kita yang bertazayun memakai pakaian yang yang indah. Nah, termasuk diantaranya tatkala kita hendak e, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya juga Allah berfirman ya bani Adam khudu zinatakum indakuli masjidin. Wahai bani Adam, anak manusia, hendaklah kalian memakai zinah kalian pada saat kalian hendak melakukan sholat di masjid. Kemudian tidak makan sampai pulang dari sholat idul adha ya, dengan daging kurban. Ini sunnah yang lebih sunnah lagi itu seorang tidak uh, makan pada yaumul idul adha kecuali dirinya telah melakukan sholat dan kemudian lebih baik lagi dia makan dari daging hewan korban tersebut. Dari Abu Buraidah Rasulullah SAW digambarkan anna Rasulullah SAW kana la yakhruju yaumal fitri hatta yat'am wa la yat'amu yauman nahri hatta yatbaha adalah baginda Rasulullah SAW beliau tidaklah keluar di hari Idul Fitri kecuali setelah beliau makan. Itu makan beberapa butir kurma. Dan tidaklah Rasulullah SAW itu makan di hari Idul, uh, eh, Idul Adha kecuali beliau sudah melakukan penyembelihan. Ya, setelah melakukan penyembelihan. Jadi dua hari raya ini perlakuannya beda. Ya kalau Idul Fitri itu disunahkan makan dulu, namun kalau Idul Adha itu disunahkan makannya ya setelah melakukan sholat Aid. Kemudian hal lain yang perlu kita uh, perhatikan juga tatkala seorang hendak pergi ke tempat dilaksanakannya dilakukannya sholat id maka hendaklah dia berjalan dengan penuh sopan santun penuh ketenangan dan e, eh, tawadu tidak kemudian kalau bahasa Jawanya itu yak-yaan pecicilan jelalatan tidak. Berangkatlah dengan lemah lembut, dengan sopan santun, ya, sehingga tidak akan mengganggu orang lain. Sembari <clears throat> ya sembari kemudian memperbanyak bertakbir. Nah ini banyak sekali ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ketika mereka pergi ke tempat dilakukannya sholat Aid, maka mereka biasanya malah diem. Sebagian lagi sambil ngerokok-ngerokok gitu ya. Bukan malah kemudian memperbanyak berzikir, bertakbir, bertahlil, ya, mengesahkan Allah, mengingat Allah, mengagungkan Allahu Azza wa Jalla. Ya. Itulah yang sepantasnya kita lakukan. Ya, sepantasnya kita lakukan. Tidak kemudian sudah datangnya jelalatan, pecicilan, ya, kita pun kemudian tidak memperbanyak untuk mengucapkan takbir. Nah ini tentunya adalah e, sebuah kekurangan atau bahkan kesalahan yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Ada lagi yang berangkatnya bukannya memperbanyak bertakbir mengagungkan Allah, namun berangkatnya pacaran pulangnya juga pacaran. Ya gimana kalau seperti itu? Ya sangat dikhawatirkan ya sholatnya tidak sepenuhnya diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Jangan-jangan dia berangkat ke mau berangkat ke tempat sholat Id itu gara-gara karena ingin berbarengan dengan uh, pacarnya. Waliyadubillah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dianjurkan bagi orang-orang yang berangkat menuju ke tanah lapang, maka dia hendaklah mengambil jalan yang berbeda antara dirinya ketika pergi dan pada saat dirinya pulang. Ya. Kita gambarkan misalnya dengan letter O itu. Misalnya jalan eh, berangkatnya lewat barat ya karena tempat dilakukannya salat itu di sebelah utara misalnya, kemudian pulangnya lewat sebelah timur. Ya. Artinya kita menyelisih jalan yang kita lalui ketika berangkatnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala dia mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu 'aidin khalafat tariqah. Adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau keluar menuju dilaksanakannya sholat id, maka beliau akan senantiasa menyelisihi jalan. Ya, menyelisihi jalan yang dia gunakan ketika berangkatnya. Ya, sebagaimana yang telah kita gambarkan di muka tadi. Nah, kemudian kapan salat Aid itu di lakukan. Maka dalam beberapa hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar sholat Idul Adha itu dilakukannya lebih pagi ketimbang sholat Idul Fitri. Dan satu di antara faedah yang sangat-sangat bisa kita rasakan, manakala di dalam kita melakukan sholat Idul Adha itu lebih pagi, maka kita akan bisa kemudian segera melaksanakan penyembelihan dan sangat dimungkinkan dengan demikian eh, dengan cara demikian maka daging korban itu akan bisa lebih cepat dibagi kepada orang-orang yang berhak menerimanya sehingga mereka memiliki kesempatan untuk masak sebelum datangnya waktu malam ya pada saat eh, daging itu bisa didistribusikan dalam waktu yang lebih ataupun dengan waktu yang lebih cepat Ya, ini satu di antara hikmah kenapa sholat idul adha itu diperintahkan untuk dipercepat ketimbang kalau dibanding dengan sholat idul fitri. Nah dianjurkan pula bagi kita kaum muslimin ya, agar datangnya ke tempat sholat id itu berlomba-lomba. Mana di antara kita yang lebih dahulu mendatanginya. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya yang namanya imam itu selainnya ditunggu. Bukan malah imam yang nunggu dulu, nunggu datangnya para jamaah. Dan ini banyak sekali seperti itu. Imam nunggu datangnya jamaah. Nah, padahal kalau kita melihat dalam uh, beberapa hadis yang ada, menunjukkan bahwasanya sholat sholat biasa yang dilakukan oleh Rasulullah dan kemudian para sahabat, para tabi'in dan seterusnya maka mereka menunggu datangnya imam. Ini ketika imam datang maka langsung komat. Nah. tidak sebagaimana yang banyak di, di tempat kita di Indonesia itu kebanyakan yang menjadi tandanya bukan datangnya iman akan tapi ketika Eh, jam waktu sholat itu telah berbunyi tit, nah, baru kemudian dikumati entah imam ro rawatibnya sudah hadir ataukah tidak maka tidak peduli ketika sudah bunyi nah, tanda kumatnya maka kemudian langsung dikumati. ya padahal yang lebih tepat adalah seseorang muadzin itu hendaklah menunggu datangnya imam rawatib kecuali kalau sudah ada keterangan oh ini Pak imamnya sekarang lagi luar kota nah baru kemudian dia bisa si muadzin itu bisa kemudian me mengkomati salat yang segera akan dia tegakkan. Nah, ketika idnya itu adalah Idul Fitri, maka ketika seseorang itu keluar dari rumahnya, dia dianjurkan untuk kemudian memulai bertakbir sampai ke tanah lapang. Adapun itu Adha itu malahan disunahkan yang memperbanyak bertakbir mulai sejak subuh di hari Arafah. Ya mulai sejak subuh di hari Arafah. Bahkan secara umum mulai sejak tanggal 1 bulan Zulhijjah kaum muslimin itu dianjurkan untuk memperbanyak bertakbir, bertasmih, bertasbih dan bertahlil. Yang berbanyak tahlil, takbir, tasbih. Nah. dalam rangka untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kapan kita melakukan takbir. Ya, kemudian setelah itu nanti ketika sudah masuk pada tanggal 10 bulan Zulhijjah maka ada lagi yang disebut dengan takbir mukoyat, Itu takbir yang dilakukan, diucapkan eh, e, pasca seseorang melakukan sholat fardu. Maka kemudian bertakbir dulu, ini ya yang disebut dengan takbir yang mukoyat. Adapun yang e, mutlak, maka di waktu-waktu yang selainnya. Kemudian yang terakhir bagi seseorang yang berangkat untuk melakukan sholat id di tempat dilakukannya sholat id maka hendaklah dia tidak membawa senjata. Kenapa? Karena tempat sholat id biasanya di sana banyak orang. Nah, kalau seorang itu membawa senjata, maka sangat dikhawatirkan nanti bisa melukai saudaranya. Oleh karena itu, eh, Rasulullah SAW mengatakan kamu yang melaku, yang melukaiku, karena kamu membawa senjata di hari terlarangnya membawa senjata. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Artinya bahwa secara umum memang Ashurul Hurum itu adalah hari di mana orang-orang jahiliyah dahulu itu meninggalkan hari tersebut dari melakukan berbagai macam peperangan. Nah, lebih-lebih kaum muslimin Kalau orang jahiliyah saja bisa memuliakan Ya empat bulan Hurum Nah, kita seharusnya kaum muslimin lebih bisa untuk memuliakan, menghormati hari-hari yang notabene ya, orang-orang kafir pun, orang-orang musyrik pun menghormatinya. Sehingga biasanya pada bulan-bulan ini mereka berhenti sejenak dari berbagai macam peperangan. Mereka tunggu nanti bulan-bulan yang lalu untuk melakukan peperangan. Ya, karena satu di antara e, cara orang-orang jahiliyah dahulu mengumpulkan harta itu dengan cara perang. Ya, kalau perang menang dapat ghanimah. Nah, itu satu di antara cara mereka mencari nafkah. Namun tentulah bukan kita. Ya, kita tidak akan menjadikan peperangan sebagai e, sarana untuk mengumpulkan harta. Tapi peperangan adalah satu momentum yang sangat berharga yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan dakwah, menyampaikan dakwah kepada umat manusia. Ya ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah demikian yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan bisa kita pahami dan yang lebih penting daripada itu bisa kita amalkan ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari yang insyaallah taala ya besok sudah di Indonesia besok sudah masuk tanggal 1 bulan Zulhijjah. Yang kita ingatkan ya kita dianjurkan untuk memperbanyak melakukan puasa ya pada awal bulan Zulhijjah ya 10 ataupun 9 hari yang awal di bulan Zulhijjah. Di mana seseorang melakukan puasa berturut-turut tidak ada uh, selangnya itu dimakruhkan kata Al-Imam An-Nawawi. Misalnya kita berpuasa pada bulan Rajab terus menerus 1 sampai 20 hari, tidak putus maka ini makruh. Sehingga Al-Imam An Nawawi rahimahullah taala beliau mengentari bahwa berpuasa sepenuhnya pada 9 hari yang awal di bulan Zulhijjah itu tidaklah makruh, ya tidaklah makruh. Bahkan kata Alimun Nawawi itu merupakan perkara yang istihbaban, sangat dianjurkan. Ya, bahkan istihbaban syadidan. Satu perkara yang sangat-sangat dianjurkan. Nah, oleh karena itu ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, marilah kita persiapkan mental kita, fisik kita untuk menghadapi hari-hari yang sangat-sangat bermakna bagi kehidupan kita seorang muslim. Yang mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk saya dan juga untuk uh, sahabat muslim, para pendengar di muslim dimanapun Anda berada rahimakumullah. Ya. Allahumma nabi bima fa'una wa nafa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaum muslimin, sahabat muslim, para pendengar setia radio muslim dimanapun Anda berada, Alhamdulillah baru saja kita bersama-sama mendengarkan kajian bedah buletin atau yang dibawakan oleh Ustadz Abu Salman Hafidahullahu Ta'ala. Kami himbau lagi kepada para pendengar yang memiliki pertanyaan seputar kajian pada kesempatan malam hari ini bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823 27275333. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke redaksi kami Insya Allah akan kami bacakan pertanyaan yang pertama Ustadz iya. datanya yeah. dari sahabat Abu Bilkis. Abu? Abu Bilkis. Ustadz. Abu Bilkis. Ya. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa keutamaan 10 bulan Zulhijjah dibandingkan dengan 10 terakhir bulan Ramadan? Syukran Ustadz, mohon penjelasannya. Baik. Jazakumullah khairan atas e, pertanyaannya Akhi Abu Bilqis ya. Tadi sebenarnya sudah saya sebutkan ke hadapan e, eh, Anda ya, beberapa dalil yang menunjukkan tentang keutamaan 10 hari yang awal di bulan Zulhijjah ya, 10 hari yang awal di bulan Zulhijjah. Namun supaya lebih jelas e, saya sampaikan kepada Anda beberapa dalil yang lain. Memang kita tidak pungkiri bahwa pada 10 yang terakhir di bulan Ramadan juga ada keutamanya yaitu satu malam yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan sebagai satu malam yang lebih baik ketimbang seribu bulan. Nah, kalau kemudian saya ditanya apa alasan dalil yang menunjukkan bahwa 10 hari yang awal di bulan Zulhijjah ini lebih baik ketimbang 10 hari yang uh, terakhir di bulan Ramadan wallahu alam saya tidak tahu manakah yang lebih utama. Ya manakah yang lebih utama antara uh, dua hari-hari tersebut itu 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan dan 10 hari yang awal di bulan Zulhijjah. Mana yang lebih utama wallahu alam. Cuman saya tadi sampaikan ya penafsiran sebagian para sahabat kemudian tabi'i tentang walayalin asyir itu yang dimaksud adalah 10 hari yang awal di bulan Zulhijjah. Nah kalau di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan itu ada uh, malam Qadar, maka pada 10 hari yang awal di bulan Zulhijjah, ini ada hari-hari yang sangat diutamakan. Tadi saya sudah sebutkan bahwa hari yang paling agung di hadapan Allah, ya, hari yang paling agung di sisi Allah adalah yaumun nahar. Hari menyembelih korban. Dan hari-hari tasrik yang ada setelahnya. Ya. Ini tadi sudah kita bacakan hadisnya. Ya bahwa hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yaumun Nahar, Suma yaumul qor ya Suma yaumul qor. ayyam ya indallah yaumun nahar suma yaumul qor. Ya, hadisnya riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Nah, di antara keutamaan yang ada pada 10 hari yang awal di bulan Zulhijjah adalah di mana pada hari-hari tersebut terdapat satu ibadah yang sangat mulia, yaitu apa? ibadah umroh dan ibadah haji. Ibadah umroh dan ibadah haji. Yang mana Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim menyatakan Al-umrat ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal, wal hajjul mabruru laisalahu jazaun ilal jannah. Seorang yang melakukan satu umroh dengan umroh yang lainnya maka umroh-umroh ini akan menjadi penghapus dosa yang ada di antara keduanya. Dan barang siapa yang menunaikan ibadah haji, dan hajinya itu adalah haji yang mabrur, maka balasannya tidak lain kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas ini sebuah keutamaan yang luar biasa, ya, keutamaan yang luar biasa. Kemudian di 10 hari yang awal di bulan Zulhijjah ini ada hari Arafah. Ya ada hari Arafah yang pada hari Arafah ini kita dianjurkan untuk melakukan puasa. Dan padahal puasa Arafah itu keutamanya luar biasa. Dalam hadis Abu Qatadah suatu ketika eh, Rasulullah SAW ditanya tentang keutamaan puasa Arafah. Maka faqala beliau menjawab yukaffiru sanatal madiyah wal bagiyah. Maka puasa Arafah itu akan menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan dosa-dosa setahun yang akan datang. Dan wallahu alam yang dimaksud eh, dosa ini sebagaimana perkataan umum para ulama maksudnya adalah dosa-dosa yang kecil. Ini hadisnya adalah hadis riwayat Imam Muslim. Nah, kemudian pada Yaum Arafah kita kaum muslimin dianjurkan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah. Memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW bahwa pada hari Arafah itu Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan para hambanya dari siksa api neraka. Ya. Orang-orang yang berdosa maka oleh Allah Subhanahu wa taala banyak dihapuskan dosanya pada saat yaum Arafah. Ya, pada saat yaum Arafah. Sehingga pada saat itu ya kita dianjurkan untuk memperbanyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan mamin yaumin aksaru min ayyatikallahu fihi abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada satupun hari yang pada hari itu Allah Subhanahu wa taala membebaskan para hambanya dari neraka kecuali hari Arafah. Ya, jadi pada hari Arafah itu Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan para hambanya. Oleh karena itu kita hendaklah memperbanyak berdoa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pun akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda "Mamin ayyamin a'dhamu indallahi wal ahabba ila ilallah al-'amalu fihinna min ayyamil ashar." Fa fihinna min wa tahmid wa tahlil wa takbir. Ya, Imam Tobroni dalam Al-Kabir meriwayatkan hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala huma. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satupun hari yang lebih agung dan dicintai Allah untuk beramal kebajikan padanya dari hari yang sepuluh ini. Yaitu hari sepuluh yang awal di bulan Zulhijjah. Maka perbanyaklah kalian bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ini antara beberapa dalil yang menunjukkan ya tentang keutamaan 10 hari yang awal di bulan Zulhijjah. Ya, meskipun saya tidak tahu mana yang lebih utama antara 10 hari yang awal di bulan Zulhijjah dan 10 hari yang akhir di bulan Ramadan. Namun kalau kita melihat uh, variannya maka lebih banyak pada 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang berbagai macam uh, apa namanya cabang-cabang amal soleh yang bisa kita lakukan, memperbanyak berdoa, kemudian memperbanyak istighfar. Karena pada hari itu adalah hari yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma min ayamin al-amalu salihu bihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamul asyr. Qala wal jihadu fi sabilillah, qala wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min bi syai'in. Akhrajal Bukhari. Tidak ada hari di mana amal soleh pada hari itu lebih dicintai Allah daripada hari yang sepuluh ini, yaitu sepuluh hari yang awal di bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak juga jihad fisabilillah? Maka jawab Nabi, tidak juga jihad fisabilillah. Kecuali orang yang berjihad pergi dengan membawa jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun darinya. Ini orang tadi meninggal di medan jihad dan eh, punahlah, hilanglah seluruh harta bendanya. Maka ini yang lebih utama ketimbang amal-amal yang dilakukan pada 10 hari yang awal di bulan Zulhijjah. Namun kalau tidak seperti itu jihadnya dia masih bisa kembali membawa ghanimah maka tidak lebih baik dari amal soleh yang dilakukan pada 10 hari yang awal di bulan Zulhijjah. Maka ini hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan 10 hari yang awal di bulan Zulhijjah. Wallahu taala alam. Nah, syukran Ustaz atas penjelasannya serta jawabannya. Kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya masih dari sahabat Abu Bilqis. Pertanyaan yang kedua ialah lebih utama mana Ustadz memotong kurban sendiri apa dengan panitia masjid? Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, taib. Eh, jazakallah heran eh, untuk pertanyaan yang keduanya. Dalam masalah ini kita tentunya melihat kemaslahatan. Ya, kalau seandainya panitia pemotongan itu sudah bisa melakukan sesuai dengan sunnah dan kemudian eh, lebih-lebih uh, lagi uh, kaum muslimin ini sangat membutuhkan adanya kebersamaan dalam berkorban ya semisal kalau hendak berkorban sendiri berat namun kemudian ngumpullah tujuh orang beli satu sapi dan ini akan menjadi lebih ringan. Nah, kalau demikian keadaannya maka dalam hal ini tentulah eh, korban bersama lewat panitia itu akan bisa lebih utama. Namun seandainya kita lihat panitianya non sewu, mohon maaf tidak becus di dalam melakukannya banyak menyimpang dari tuntunan apalagi kita kemudian memiliki kemampuan untuk mem eh, membeli korban sendirian uh, yang memungkinkan juga bisa kita bagi dengan distribusi yang wajar maka wallahu taala pada saat itu kita bisa berkorban sendirian dan berarti korban sendirian pada saat itu wallahu taala allah lebih utama Namun kalau kita melihat secara umum bahwa Rasulullah SAW ya, bahwa beliau sering sekali korban sendirian. Beliau kadang korban dua kambing, kadang pernah korban juga ratusan kambing. Sehingga dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini sebagian para ulama menyatakan bahwa korban seorang dengan satu nyawa itu lebih utama dengan korban tujuh orang dengan satu nyawa. Meskipun mungkin kalau nilainya, ya nilainya, nilai rupiahnya, nilai dolarnya mungkin sama. Artinya sepertujuh dari eh, tujuh bagian itu sama dengan orang yang berkorban dengan satu nyawa yang harganya juga sama dengan sepertujuh bagian tadi. Namun e, sebagian para ulama mengatakan yang lebih utama adalah berkorban sendirian. Dengan menyembelih sendiri kenapa? Karena akan lebih banyak mengalirkan darah. Coba kalau kemudian kita eh, rombongan satu sapi tujuh orang, ya kita hanya mengalirkan darah sekali. Namun kalau kita kurban kambing sendiri-sendiri berarti akan kita alirkan adalah tujuh kambing. Nah, namun Allah alam dalam hal ini mungkin kita perlu melihat kemaslahatan juga ya, kemaslahatan untuk dakwah. Ya kira-kira seberapa jauh efek tatkala kita korban sendirian dan e, sejauh mana manfaatnya ketika kita korban bersama. Ya, maka saya kira anda bisa melihat kondisi wakil ayah realita yang ada di sekitar anda. Wallahu taala alam. Ya, syukuran Ustadz atas penjelasannya serta ya. jawabannya pada kesempatan kali ini. Untuk pertanyaan yang terakhir Ustadz, ya. Buasanya ada larangan mencukur rambut dan memotong kuku bagi yang ingin berkurban. Hmm. jadi pertanyaan ialah, apabila dalam suatu keluarga seorang kepala keluarga ingin berkurban, akan tetapi atas nama keluarga yang di sini Larangan mencukur rambut dan memotong kuku ini untuk siapa Ustaz? Apakah untuk satu keluarga tersebut atau hanya untuk kepala keluarganya saja? Mohon penjelasannya iya. Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala wa mawalah haula quwata Jadi yang dilarang untuk memotong uh, kuku dan memotong rambut adalah seseorang yang meniatkan untuk berkorban, seseorang yang niat untuk berkorban. Ya, jadi kita harus bedakan bahwa seseorang itu ingin berkorban dan bahwa satu korban itu bisa dimanfaatkan untuk dirinya dan keluarganya. Ini harus dibedakan. Ya. Maka misalnya satu keluarga, ada bapak, ada anak. Namun ketika itu yang ingin berkorban misalnya anaknya. Maka anak inilah yang tidak boleh memotong kuku dan rambutnya. Meskipun kalau masalah pahalanya maka bisa diniatkan untuk satu keluarga. Nah, oleh karena itu nanti menyebutnya misalnya si anak tadi namanya Ahmad. Maka bismillah Allahumma taqabbal hadha min Ahmad wa ahlihi. Ya Allah, terimalah ini dari Ahmad dan dari keluarganya. Seperti itu. Nah, maka harus dibedakan antara seseorang yang meniatkan untuk berkorban dan pahala kurban yang diharapkan. Maka ini berbeda. Ya, jadi bahwa yang dilarang ini adalah seorang yang meniatkan untuk berkurban. Orang yang niat untuk kurban bukan keluarganya. Wallahu taala alam.